الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله إخواني في الدين أعزنا الله وإياkum Sungguh merupakan satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah nikmatul ukhuwah al-imaniyah nikmat ukhuwah persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara meskipun batas-batas wilayah negara yang memisahkan kita. Dan meskipun kita tidak saling kenal mengenal antara yang satu dengan yang lainnya, namun kita yakin bahwa kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman dan Islam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang bersaudara sehingga merupakan satu kebahagiaan terkhusus kebahagiaan yang saya merasakannya pada saat Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada saya demikian pula kepada ikhwan untuk berziarah mengunjungi ikhwan yang ada di daerah yang lainnya di mana ziarah tersebut merupakan ziarah ukhawiyah. Kunjungan yang dibangun di atas dasar persaudaraan dan rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi pahala tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita pada saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra فأرصد الله عز وجل على مدرجته ملكا فقال أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك من نعمة تربها عليه قال لا غير أني أحببته في الله سبحانه وتعالى فقال إني رسول الله إليك وإن الله أخبرني بأنه أحبك كما أحببته فيه Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki berziarah mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang malaikat untuk mengikuti perjalanan hamba Allah tersebut. Lalu kemudian malaikat ini bertanya kepada hamba Allah itu, hendak kemanakah engkau? Maka ia menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di kampung ini. Lalu malaikat bertanya lagi, apakah ada satu kenikmatan? Apakah ada satu manfaat yang kamu kehendaki? Yang kamu inginkan? Dengan mendatangi saudaramu itu. Maka hamba Allah ini menjawab tidak. Melainkan aku mengunjunginya, aku berziarah kepadanya. Karena aku mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat itu pun mengatakan, Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dikirim kepadamu. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepadaku bahwa sungguh Allah telah mencintaimu. Sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pertemuan yang seperti ini merupakan pertemuan yang menumbuhkan rasa cinta yang dibangun di atas dasar kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di akhirat di dalam jannahnya di dalam surganya sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Demikian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini setiap saat kita selalu merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat rezeki, nikmat harta, nikmat makan, minum, nikmat beristirahat, nikmat ketentraman dalam jiwa kita dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya. Apapun yang kita rasakan dari satu kenikmatan maka itu datangnya dari Allah. Tidak datang dari siapapun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." apapun yang kalian rasakan dari satu kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Abu Hurairah. Suatu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu keluar dari rumahnya. Ada yang menyebut di siang hari atau di malam hari. Ternyata beliau keluar dari rumah karena beliau dalam keadaan lapar di rumah tidak ada makanan. Lalu kemudian disusul oleh Umar bin khattab radhiyallahu an. Beliau juga keluar dari rumahnya. Dan beliau keluar meninggalkan rumahnya karena beliau juga dalam keadaan lapar. Tidak ada makanan di dalam rumah beliau kita mengetahui siapa Abu Bakar As-Siddiq. Manusia terbaiknya umat ini. Dan kita mengenal siapa Umar bin khattab radhiyallahu an. Manusia terbaik kedua umat ini dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka berdua keluar dari rumahnya karena kelaparan. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu juga beliau keluar dari rumahnya. Pada saat beliau keluar, beliau bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhumah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada keduanya, Ma akhrajakuma min buyutikuma. Apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah-rumah kalian? Maka Abu Bakar dan Umar menjawab, Akhrajana min buyutina al-ju' yang membuat kami keluar dari rumah kami karena kelaparan. Subhanallah. Manusia terbaiknya umat ini keluar meninggalkan rumahnya karena kelaparan. Di rumah tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Tidak ada lemari tempat penyimpanan makanan Mungkin kita bisa mengatakan setiap rumah kita di dalamnya ada makanan. Bahkan mungkin banyak makanan. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tidak menyimpan makanan. Umar bin Khattab tidak menyimpan makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan bahwa mereka keluar dari rumah mereka disebabkan karena lapar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih, la akhrajani alladhi akhrajakumah." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, yang membuat aku keluar, yang membuat aku keluar dari rumahku adalah yang membuat kalian keluar dari rumah kalian. Ternyata beliau juga keluar dari rumahnya karena lapar. Karena kelaparan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelaparan di rumahnya tidak ada makanan. Abu Bakar sedih kelaparan. Umar bin Khattab kelaparan. Tahu ya kelaparannya? Maaf kalau ada ungkapan yang berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya wal Mursalin pemimpinnya para nabi dan rasul keluar dari rumahnya karena dalam keadaan kelaparan. Dari sini kita mendapatkan pelajaran dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak dilihat dari harta yang banyak, harta yang melimpah, tidak. Boleh jadi seorang diberikan kekayaan yang luar biasa banyaknya, luar biasa melimpahnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Allah Azza wa Jalla marah kepadanya. Padahal dia orang yang tercatat sebagai orang yang paling kaya raya di dunia ini. Dalam catatan mereka menyebutkan bahwa orang-orang terkaya di dunia ini dari orang-orang kafir bukan kaum muslimin. Sebab kekayaan itu bukan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kemuliaan seseorang. Siapa yang tidak mengetahui kisahnya Qarun? Seorang kaya raya yang hidup di zaman Nabi Nabiullah Musa alaihi salam diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا Ketika Korun keluar dari rumahnya dengan memakai perhiasan yang gemerlap. Maka manusia yang melihatnya terbagi menjadi dua. Manusia yang pertama mereka yang cinta dengan kehidupan dunia. Ketika mereka melihat korun dengan kemewahannya, dengan harta yang melimpahnya, mereka mengatakan, Ya laytalana mislama utia Alangkah inginnya kami mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Qarun. Sesungguhnya dia mendapatkan harta yang melimpah. Ini orang-orang yang cinta dunia. Seperti ini ucapannya. Kalau melihat orang kaya itu luar biasa. Senangnya. Ingin seperti itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelompok yang kedua dan berkata orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang diberi iman, mereka mengatakan celaka kalian. Celaka kalian orang-orang yang cinta dengan kehidupan dunia. Sesungguhnya balasan yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik bagi seorang yang beriman dan beramal saleh iman dan amal soleh itu jauh lebih baik, jauh lebih berharga, jauh lebih mendatangkan kebahagiaan seseorang di dunia demikian pula di akhirat. Jadi ma'asyiral ikhwah harta bukan mi'yar. Bukan penilaian untuk menunjukkan seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah atau dihinakan. Kalau seandainya orang yang paling banyak hartanya itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti menjadi orang yang paling kaya, yang paling banyak hartanya. Ternyata dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'uba, ma saqa kafiran minha syarbatama." Kalau seandainya dunia itu memiliki nilai, memiliki harga di sisi Allah seberat sayap nyamuk. Tahu sayap nyamuk? Kalau kita kumpulkan sayap nyamuk dijual satu kilogram berapa harganya? Berapa ringgit? Hah? Tidak ada harganya. Tidak bernilai. Orang dikasih cuma-cuma saja, tidak ada yang mau menerima. Iya kan? Tidak ada yang mau menerima. Semua orang menolaknya karena itu sampah, kotoran, Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya dunia ada nilainya di sisi Allah seberat sayap nyamuk, Allah tidak akan memberi kesempatan pada orang kafir untuk meminum seteguk air. Minum satu gelas tidak akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mati kelaparan, mati kehausan orang kafir itu. Tapi kalau kita lihat orang kafir hidupnya nikmat, hidupnya senang, makan minum mereka punya. Berarti dunia ini tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun lapar. Abu Bakar As-Siddiq lapar. Umar bin khattab lapar. Tidak ada makanan di rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang membuat aku keluar dari rumahku seperti yang membuat kalian keluar dari rumah kalian. Fakumu, ayo kita berdiri, berdiri. Lalu kemudian mereka berjalan. Tiga manusia yang mulia ini berjalan mendatangi rumah salah seorang dari kalangan Ansar Ketika mereka datang, ternyata orang Ansor ini sedang tidak berada di rumah. Yang ada istrinya. Ketika istrinya melihat, maka istrinya pun menyambut, "Marhaban ya Rasulullah." Selamat datang wahai Rasulullah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung masuk ke dalam rumah, nggak boleh kan nggak ada mahramnya. Maka beliau bertanya, Aina fulan, kemana si fulan, yaitu suami wanita ini, kemana dia? Kata istrinya, kharaja yasta'zibu lana al-ma. Dia keluar untuk mengambilkan untuk kami air. Tidak berapa lama kemudian datanglah orang Ansar ini. Ketika dia melihat yang datang bertamu ke rumah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab manusia pilihannya umat ini. Maka orang Ansor ini sangat gembira menyambut kedatangan mereka. Sampai beliau mengatakan, "Wallah, ma ahadun akram adyafan minnil yaum. Demi Allah tidak seorang pun yang mendapatkan tamu yang paling mulia pada hari ini daripada aku. Senangnya beliau dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya beliau pun menyambut Rasulullah Abu Bakar dan Umar. Dan beliau mengeluarkan satu keranjang di dalamnya berisi macam-macam jenis kurma. Ada yang kurma muda, rutab, busur, tamer, bermacam-macam. Lalu kemudian beliau menghidangkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulu, silahkan kalian memakannya. Maka mereka pun makan kurma di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah makanan asal mereka, makanan pokok mereka. Maka mereka pun makan. Saking gembiranya orang Ansar ini, beliau langsung mengambil pisau terus ke belakang rumah. Untuk apa? Untuk menyembeli seekor kambing. Langsung beliau menyembeli. Setelah itu beliau memasaknya. Setelah jadi beliau menghidangkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq dan Umar mereka pun makan hatta syabi'u warawu Disebutkan dalam hadis itu sampai mereka kekenyangan. Mereka kenyang dari makanan dan puas dari minuman. Hadis ini menunjukkan diperbolehkannya seorang makan sampai kenyang. Karena ada yang mengatakan kalau kalian makan, makanlah jangan sampai kenyang. Nah, itu. Ya, gak boleh makan itu sampai kenyang. Boleh makan sampai kenyang. Ya. Asal jangan kenyang terus terus kenyang, hampir selesai baru makan, makan lagi, selesai makan, makan lagi, kenyang terus. Ini yang tercela. Tapi kalau kadang-kadang makan kenyang, boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan sampai kenyang. Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab. Setelah mereka kekenyangan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة akhrajakum min buyutikumul ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah yang jiwaku berada di tangannya kalian pasti akan ditanya tentang kenikmatan ini nanti pada hari kiamat. Kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan kelaparan. Kemudian kalian belum kembali ke rumah hingga kalian mendapatkan kenikmatan yang besar ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap kenikmatan yang kita rasakan semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Kadang-kadang kita merasa merasakan sebuah kenikmatan yang besar. Kadang-kadang kita lapar. Tiba-tiba perut kita sudah berisi makanan. Nikmatnya luar biasa. Itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan yang kita rasakan ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur. Seorang mukmin adalah seorang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan sebuah kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah dengan hatinya, dengan lisannya dan dengan jasmaninya. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah tidak menyebabkan beliau sombong. Tidak menjadikan beliau congkak seperti sombongnya Korun yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nikmat itu justru semakin melalaikan dia dari beribadah kepada Allah. Akan tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengerjakan salat itu sampai kaki beliau membengkak mengerjakan sholat malam sampai kaki beliau membengkak. Mungkin di antara kita belum ada yang sholat sampai bengkak kakinya. Adanya matanya yang bengkak. Karena ngantuk. Tapi kaki belum ada yang sampai bengkak. Sholat sampai bengkak itu belum ada. Uthman ibnu Affan radhiyallahu an diriwayatkan dengan sanad yang sahih beliau salat malam itu dimulai dari selepas salat isya dimulai dari selepas salat isya beliau mengerjakan hanya satu rakaat selesainya mendekati waktu subuh. Satu rakaat. Beliau menghabiskan 30 juz Al-Quran Karim dalam satu rakaat itu. Kalau kondisi sholat seperti ini mungkin saya kaki itu jadi bengkak. Nah, kita belum ada yang seperti itu. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, ummul mu'minin, istri beliau kasihan melihat suaminya. Kata Aisyah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segala dosamu? yang dahulu dan yang akan datang. Mengapa engkau melakukan ini? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Afala nu abdan syakura?" Tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Jadi mensyukuri nikmat Allah dilakukan dengan cara beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah jadikan kesempatan kita hidup di dunia sebagai wasilah sebagai perantara, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab dunia ini bukanlah tempat yang kekal untuk kita tinggali. Satu waktu kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan kehidupan itu akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Merekalah yang melanjutkan kehidupan. Setelah dewasa, menjadi tua, meninggalkan dunia. Begitulah roda kehidupan terus berputar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an Karim, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dan sesungguhnya akan disempurnakan apa yang kalian amalkan di dunia nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh itulah merupakan kemenangan. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk selalu mengingat kematian. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadi ladzat al-maut." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang melumat segala kenikmatan dan kelezatan dalam kehidupan dunia yaitu kematian perbanyaklah ingat kematian siapapun kita pasti akan merasakan kematian akan meninggalkan dunia sehingga wajib bagi kita selama Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kita hidup di dunia ini untuk senantiasa menjaga diri kita. Memelihara iman dan amal saleh yang kita lakukan. Dan berhati-hati dari fitnah. Hati-hatilah dari fitnah dunia. Fitnah yang akan membinasakan seseorang dalam kehidupan dunia ini yang menyebabkan dia sengsara di kehidupan akhirat nanti. Selamatkan diri kita dari berbagai macam fitnah. Kebahagiaan itu adalah ketika seseorang dijauhkan dari berbagai macam fitnah yang ada di dunia ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Al-Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna sa'ida laman junnibal fitan inna sa'ida laman junnibal fitan inna sa'ida laman junnibal fitan wala man ibtulya fa sabara fawaha Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari berbagai fitnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ini sampai tiga kali. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Perhatikan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kalau kita memahami bahasa Arab, dalam sabda Rasulullah ini ada tiga taukid, ada tiga muakid, penekanan yang terdapat di dalam kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kata inna, inna sa'ida laman bal fitan. Inna itu artinya sesungguhnya yang bermakna tauhid menekankan menguatkan tentang apa yang akan disampaikan yang kedua lam pada kalimat laman bal fitan inna sa'idah laman bal fitan lam ini juga memberi penekanan dan menguatkan sebuah kalimat. Dan yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sampai tiga kali. Pengulangan itu tujuannya adalah menguatkan, menekankan. Jadi ada tiga penguat yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala man ibtuliya fa sabara fawaha." Siapa yang diberi cobaan, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersabar maka dialah yang akan meraih kemenangan. Dialah yang akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isya. Waktu Isya. Jadi azan dulu. Sabar.